bersama narasumber yaitu Al Ustad Kurnaidi FC Hafizahullah Taala yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai adab dalam membaca Al-Quran yaitu kelanjutan dari pertemuan yang e, lalu dan kepada Al Ustad kami persilahkan untuk memulai materi kajiannya.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 Di antara adab membaca Al-Quran yang lain, para pendengar Allah muliakan, <clears throat> adalah istihbabu tahsini sauti bil Quran istihbabu tahsinis sauti bil Quran. Disukai membaguskan suara kita tatkala membaca Al-Quran. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menukilkan tentang ijma' dalam hal tersebut. Beliau berkata dalam kitab At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran أجمع العلماء رحمه الله أجمع العلماء رحمهم الله من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن Para ulama telah bersepakat baik dari kalangan salaf atau dari kalangan khalaf Para ulama telah bersepakat dari kalangan salaf dan khalaf, dari kalangan tabi'i, dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari ulama al-amsar dari ulama al-amsar dan para imamul muslimin para imam kaum muslimin atas disukainya atas disunnahkannya membaguskan suara tatkala membaca Al-Quran. Ini adab yang perlu kita perhatikan. Tatkala kita membaca Al-Quran, kita hendaknya kita membaguskan suara kita dan ini merupakan sunnah, merupakan adab yang baik sehingga akan membekas dalam pendengaran kita dan hati kita dan akan berpengaruh kepada orang yang mendengarnya karena Al-Qur'an yang mulia Allah turunkan untuk memberikan peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Dan sungguh alangkah baiknya apabila kita membaca Al-Qur'an dengan dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus dan ini merupakan sunnah. Dan hal ini pula didasari dengan sebuah riwayat dari Al-Barra radhiyallahu anhu beliau berkata dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adhan قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ والتين والزيتون سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Isya membaca surat Wattini Wazzaitun. Dan aku tidak mendengar seorang pun yang lebih baik, lebih indah suaranya daripada beliau. Kata beliau, "Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'atan. Aku tidak mendengar seseorang yang lebih baik bacaannya, lebih baik suaranya, lebih indah suara dan bacaannya melainkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini persaksian dari Al-Bara berkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin wa Zaitun dalam surat dalam surat surat Isya. Oleh karena itu para pendengar yang Allah muliakan, hendaknya kita perhatikan adab yang tinggi ini tatkala membaca Al-Qur'an yang kita cintai ini. Sebagian kita mampu, sebagian kita mau, sebagian kita senang bahkan bahkan hobinya menyanyi dengan mengeluarkan suara-suaranya yang indah dengan dibuat-buat dan dengan semangat bernyanyi menghabiskan umurnya dan waktunya untuk menyanyi dan memberikan suara yang terbaik tak kalah bernyanyi tetapi enggan untuk membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Ini sebuah fenomena yang sangat pahit dan sangat menyedihkan kita kaum muslimin. Oleh karena itu para pendengar Allah muliakan, kenapa kita mampu bernyanyi dengan suara yang betul-betul kita membuatnya pendengarnya itu indah tapi tatkala membaca Al-Qur'an kita tidak mau melakukannya padahal padahal menyanyi diharamkan sedangkan membaca Al-Qur'an adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala para pendengar yang Allah muliakan dimanapun anda berada tentang disunahkannya atau disukainya mengindahkan suara bacaan tatkala membaca Al-Quran itu ada dalil-dalil dari hadis beberapa dalil diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al imamul bukhari dalam kitab Fadailil Quran dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن رسول رسول برسبدا kata Abu Hurairah tidaklah Allah mendengarkan tidaklah Allah mendengarkan sesuatu mendengarkan sesuatu seperti mendengarnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala yataghanna bil Quran, tatkala membaca Al-Quran dengan suara yang indah, tatkala membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Lam ya'zanillahu li syai'in ma adina lin nabiyyin yataghanna bil Quran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Fadail al Quran berkata tentang makna لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن كتب لي ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية وذلك هو الغاية في ذلك وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم Beliau rahimahullah taala berkata, para pendengar Allah muliakan, <clears throat> maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendengar kepada sesuatu seperti mendengarnya kepada bacaan Nabi tatkala menjaharkan bacaannya dan memperbagus bacaannya memperbagus bacaan Al-Qur'annya dan hal tersebut karena terkumpul pada bacaan para nabi bacaan para nabi ada tibus sauti ada tibus sauti baiknya suara indahnya suara bagusnya suara disebabkan karena sempurnanya ciptaan Allah kepada mereka, indahnya suara mereka, dibarengi dengan tamamul khasyah, dibarengi dengan khasyah, ketakutan yang sempurna, khufuk yang sempurna yang ada pada diri para nabi, dan hal tersebut adalah al-ghayatu, wa dhalika huwa al-ghayatu Itulah ghayah, maksud dari hal tersebut. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم dan Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh suara hamba-hambanya baik yang barrihim wa fajirihim baik yang hamba-hamba yang baik atau hamba-hamba yang buruk perangainya dari sini kita mengetahui para pendengar yang Allah muliakan hendaknya kita menggunakan suara kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita gunakan suara kita dalam bermaksiat kepadanya. Karena suara ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Al-Bukhari dalam Kitab Tauhid juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk golongan, bukan termasuk golonganku orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tetapi para pendengar Allah menyatakan perlu diketahui tentang nanti akan saya jelaskan tentang makna melakukan Al-Qur'an yang benar. Karena melakukan Al-Quran terbagi dua. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Hadis yang ketiga tentang anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memberikan suara yang indah tatkala membaca Al-Quran adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Barra ibnu Azib diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu fi sahih Sunan Abi Dawud Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kepada para sahabat saat itu agar menghiasi Al-Qur'an dengan suara-suara mereka dan ini juga kitabnya kepada kita kaum muslimin agar kita menghiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kita. Di antara hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam al Qayyim rahimahullah taala kenapa disukai untuk menghiasi Al-Qur'an dengan suara dengan suara kita? Beliau berkata, لأن تزينه وتحسين tahsina sauti bih wa أوقع bi النفوس nufus وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairi Al-Ibad beliau berkata bahwa karena dalam menghiasi Al-Quran dan memberikan suara yang indah tatkala membaca Al-Quran hal tersebut lebih mengena dalam hati lebih mengena dalam hati lebih masuk meresap ke dalam jiwa auqa'u fin nusuf fi fin nufus wa ad'a wal ilaihi dan lebih mengajak orang untuk mendengarkan Al-Qur'an, mengundang orang lebih untuk mendengarkan Al-Qur'an. Dan tentunya juga <clears throat> dari sini ini merupakan wasilah agar Al-Qur'an itu dipahami maknanya. Wa dzalika 'aunun al-maqsud. Ini adalah membaca Al-Quran dengan suara yang indah adalah mendorong kita kepada maksud daripada diturunkannya Al-Quran yaitu agar kita mengetahui mengetahui isinya dan beliau berkata wa huwa bimanzilatil halawa allati tuj'alu fid dawai litunfidahu ila mawdi'id bacaan Al-Qur'an dengan suara yang indah adalah seperti gula seperti manisan yang diletakkan di obat kemudian diberikan untuk diminum agar penyakitnya hilang. Ya. Para pendengar yang Allah muliakan, seperti apa yang telah saya sebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk golongan ke orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari tetapi perlu dipahami dan perlu diketahui bahwa melakukan Al-Quran terbagi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim tentang masalah ini. Kata beliau, Taghanni melakukan Al-Quran ada dua wajah, dua sisi. Yang pertama, saya simpulkan <clears throat> yang sesuai dengan tabiat kita. Dengan tin, dengan tanpa takalluf, tanpa tasannu', tanpa dibuat-buat, tanpa ada latihan kata beliau wala tamrin wala taalim'. Tidak ada tamrin dan tidak ada ta'lim. Bahkan atau tetapi apabila dia dibiarkan begitu saja, dia akan membaca Al-Quran sesuai dengan tabiatnya. Kemudian keluar sendiri lagunya dan kemerduannya, maka fadhalika jaizun. Hal tersebut itu boleh. Wa in aana tabi'atahu bi fadli wa tahsin. Walaupun dia memberikan bantuan tabiatnya dengan tazyin dengan uh, tahsin dengan cara dia membaguskan suara itu pun boleh seperti perkataan Abu Musa Al-Ash'ari kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya beliau berkata "Lau alimtu annaka tasma'u lahabbartuhu laka tahbira" kata Abu Musa tatkala Rasulullah SAW mendengar kiroahnya beliau dan Rasulullah muji tentang suara yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash'ari seakan-akan kau diberi seruling dari serulingnya Nabi Daud dan Rasulullah menghabarkan Rasulullah mendengar suaranya kata Abu Musa al-Ash'ari lau alimtu apabila saya mengetahui annaka tasma'u bahwasanya engkau mendengar mendengar bacaanku lahabbartuhu laka tahbira. Sungguh niscaya aku akan melakukan lebih dari itu artinya akan mengindahkan bacaanku untuk untuk engkau. Inilah yang dilakukan oleh kaum salaf. Inilah taghanni yang mamduh melakukan Al-Qur'an yang terpuji. Orang yang membaca dan mendengarnya terpengaruh. Artinya orang yang baca dan mendengarnya bisa mengambil faidah. Bentuk taghanni bentuk melakukan yang kedua yang azmum yang tercela adalah kata Imam Al-Qayyim ma kana min zalika sina'atan min as-sana'i' kama yuta'allamu aswatu al-ghina bi anwa' al-alhan al-basitati wal murakkabati ala iqa'at makhsusa wa awzan mukhtara'ah لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذمها ومنعوا القراءة بها وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة معدودة محدودة وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا ويسوغوها ويعلم قطعا أنهم ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتهزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشاجة تارة وبطرب تارة وبشوك تارة وهذا أمر مركوز في اتباع تقاضيه ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي اتباع له بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن سماع الله liman qara'a bihi. Saya simpulkan dari bacaan saya tentang perkataan Ibnu Qayyim tadi bahwa jenis yang kedua dan ini yang tercela dari makna melakukan Al-Quran adalah yang dibuat-buat. Seperti dipelajari bagaimana suara-suara nyanyian, suara-suara zina dengan nada-nada tertentu, dengan nada-nada tertentu, dengan wazan-wazan dan timbangan-timbangan tertentu. Yang hal ini tidak bisa didapat kecuali dengan ta'allum, dengan belajar dan dengan takalluf, dengan mengada-ada dengan dibuat-buat. Fahadhihi allati kariha salaf tentunya. Kata beliau, inilah yang dibenci oleh kaum salaf wa'abuha dan mereka mencelanya wa dhammuha dan melarang dari membaca Al-Qur'an dengan hal tersebut. Jadi para pendengar Allah muliakan, kita mesti mengetahui dari inti kenapa Al-Qur'an disunahkan untuk kita baca dengan suara yang indah. Maksud daripada membaca Al-Quran dengan suara yang indah agar dia merupakan penjab, e, jembatan untuk mentadaburi Al-Quran dan memahaminya dan agar kita khusyuk dan khudu' serta tunduk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adab dalam baca Al-Qur'an para pendengar Allah muliakan, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus dan melakukannya. Tentunya dengan hal yang sudah saya jelaskan tadi. Adab yang berikutnya adalah jangan kita membaca Al-Quran dengan nada-nada musik, dengan nada-nada musik yang ada, atau dengan alhan yang tersusun dengan timbangan-timbangan tertentu yang diambil dari lagu-lagu tertentu yang sebagaimana dilakukan oleh sebagian kori yang sesat tentunya ini tidak boleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata wala tu'jibuni al-qira'atu bil alhan wala uhibbuha fi ramadan wala fi ghairi ramadan لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن فيقال فلان أقرأ من فلان beliau berkata tidak menakjubkan aku membaca Al-Quran dengan alhan dengan nada-nada seperti nada-nada musik, nada-nada nyanyian, melodi orang-orang yang bernyanyi dengan adan tangga-tangga nadanya. dan beliau berkata, "Wala uhibbuha fi Ramadan wala fi ghairihi." Saya tidak menyukainya baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Karena hal tersebut mirip dengan nyanyian dan Al-Qur'an ditertawakan dengan hal tersebut. Kemudian akan dikatakan fulan lebih akra, lebih hebat bacaannya dari si fulan. Fulan lebih bagus bacaan dari si fulan, fulan lebih hebat bacaan dari si fulan. Karena hal ini para pendengar Allah muliakan bisa melalaikan manusia dari mentadaburi Al-Qur'an yang kita tahu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab. Yang aneh dari sebagian kori mereka berkata bahwa tatkala masyhur ya mereka berkata bahwa uh, ada yang berkata bahwa keutamaan dia dalam kiroahnya bagus itu karena mengambil dari nada atau melodi dari seorang artis. Wal Adab selanjutnya para pendengar Allah muliakan adalah disunahkan kita menangis tatkala membaca Al-Qur'an. Disunahkan menangis tatkala membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syiar hamba-hamba Allah yang soleh dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 109 وَيَخِرُّونَ لِلْأَلْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Lihat kalimat yabkun syahidnya. Mereka menangis. Mereka menangis. Dan tambahlah kekhusyuan mereka. Abdullah ibn Sikhir, al syikhir radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i oleh al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i beliau berkata ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal Aku mendatangi Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam waktu beliau sholat dan dalam tenggorokannya, kerongkongannya itu seperti azizun ka azizil mirjal, artinya beliau menangis, yakni yabki, beliau menangis. Jadi terdengar seperti kalau antum masak nasi, eh masak air ada suara mendidih, ya, mendidih. Itu azizun ka azizi al mirjal. Nah, beliau menangis. <clears throat> Abdullah bin Shaddad juga para pendengar Allah muliakan, beliau berkata dalam sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Sami'tu nashija Umar wa ana fi akhir as-sufuf yaqra'u innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Kata Abdullah bin Shaddad, aku mendengar Nasija Umar, Nasija Umar. Apa yang dimaksud dengan nasij? Artinya adalah tangisan. Tangisan Umar. Dan aku berada di sof yang paling belakang. Dia membaca atau beliau membaca Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini perkataan bapaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ayahanda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku hanya, hanya mengeluhkan basti dan kesedihanku kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Umar bin Khattab membaca ayat ini, beliau menangis dan sampai suaranya terdengar di sof yang, yang paling belakang. Ini perkataan Abdullah bin Shaddad ya, jadi para pendengar Allah muliakan, berusahalah kita untuk bisa menangis tatkala membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'an" الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya orang yang paling bagus suaranya tatkala membaca Al-Quran adalah apabila kalian mendengar dia membaca Al-Quran, hasibtumuhu yakhshallah. Kalian mengira, kalian menyangka bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berikutnya para pendengar Allah muliakan <clears throat> yang mesti kita perhatikan adalah minas sunnah merupakan bagian dari sunnah al-wukufu inda ru'usil ayat. Kita berhenti di akhir-akhir ayat. Di akhir-akhir ayat Al-Quran. Di antara sunnah yang mesti kita perhatikan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يكف الرحمن الرحيم ثم يكف وكان يقرأها مالك يوم الدين وفي رواية أخرى قالت أم سلمة رضي الله عنها يقطع قراءته آية آية آية آية, آية sebagaimana dalam riwayat Al-Imam turmudi juga Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Nabi Dawud. Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah membaca Al-Qur'an seayat demi seayat, seayat demi seayat. Ummu Salamah berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu. Artinya membaca ayat Al-Qur'an seayat demi seayat dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian berhenti, kemudian beliau melanjut membaca Ar-Rahmanir Rahim, kemudian berhenti, ya, dan seterusnya. Dan ini para pendengar Allah muliakan, hendaknya kita perhatikan sunnah di antara sunnah-sunnah yang sebagian ditinggalkan oleh para qori. Di antara adab juga membaca Al-Quran adalah Al-imsak anil qiraati inda ghalabatin nu'as menahan diri dari membaca Al-Quran tatkala mengantuk. Tatkala kita mengantuk, para pendengar Allah muliakan, jangan kita meneruskan Al-Quran, kita berhenti. Ini sunnah. Ini adalah sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau "Jika qama ahadukum al lail فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليتجع Apabila salah satu di antara kalian bangkit atau melakukan sholat malam, kemudian fasta' jamal quran artinya istaghlaqa walam yantik bihi lisanuhu ya. Artinya dia tidak karuan membaca Al-Quran ini dan dia lam yadri jelas kepada Rasulullah falam yadri ma yakul dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan falyattaji' maka hendaknya dia berbaring beristirahat ini adalah adalah bimbingan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam kepada kita jangan sampai kita paksakan kalangan ngantuk kita membaca Quran ini mesti diperhatikan oleh kita semua oleh para pendengar yang budiman ya, agar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Karena ada keterangan yang dijelaskan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Idza na'asa ahadukum fi fal falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum." Kata Rasul, apabila salah satu di antara kalian ngantuk waktu sholat, maka hendaknya tidur sampai hilang ngantuknya. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه Karena apabila salah satu di antara kalian sholat dan dia ngantuk, maka kemungkinan dia mau beristighfar tetapi fayasub nafsahu. Dia malah mencela dirinya sendiri. Dia mencela dirinya sendiri. Ini adalah bimbingan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi tatkala mengantuk maka tidurlah. Kata Rasulullah, mungkin orang yang ngantuk kalau diteruskan bacaannya dan salatnya, fala'allahu yadhhabu yastaghfir, dia berdoa pada Allah, dia minta ampunan, ternyata ucapannya malah membuatnya mencela dirinya sendiri. Kemudian adab yang Terakhir, para pendengar yang Allah muliakan, saya cukupkan sampai adab ini yaitu tatkala kita membaca Al-Qur'an yang mulia, hendaknya kita eh, tatkala melewati ayat-ayat sajadah, hendaknya kita sujud sahwi. Hendaknya kita sujud sahwi. Eh maaf, sujud tilawah. Sujud tilawah, syukran. Sujud tilawah, bukan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi adalah karena lupa ya. Baik. As-sujudu 'inda al-mururi bi ayati sajdah. Sujud tilawah tatkala membaca ayat sajdah. Membaca ayat sajdah. Ini dalam rangka mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentang sujud tilawah ini yang pertama yang akan kita bahas adalah keutamaan tentang sujud tilawah. Yang kedua, zikir yang ada dalam sujud tilawah bagaimana bacaannya yang benar. Kemudian tentang hukum sujud tilawah. Tentang hukum sujud tilawah. <clears throat> tentang keutamaan sujud tilawah para pendengar Allah muliakan adalah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jadi perhatikan para pendengar Allah muliakan beberapa bacaan yang boleh dipilih tetapi jangan dicampur-campur hendaknya kita berkala mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam kita hendaknya beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling terpendek di antara ini adalah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi hukum sujud tilawah para pendengar Allah muliakan Para ulama tentunya berselisih. Jumhur ulama mengatakan bahwa sujud tilawah itu mustahab bukan wajib. Sunnah dan bukan wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Dan dalil tentang sunnahnya sujud tilawah adalah dalil dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, beliau berkata, qara'tu على النبي صلى sallallahu alaihi wasallam wan najmi يسجد yasjud fiha. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Aku membaca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm dan beliau tidak sujud. Dan di dalam surat An-Najm ada ayat As-Sajdah. Ada ayat As-Sajdah. Juga dalam riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari bagaimana hadis apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tatkala beliau membaca pada hari Jumat di atas mimbar surat An-Nahl kemudian tatkala datang melewati surat As-Sajdah beliau turun dan sujud dan manusia ikut sujud kemudian di Jumat berikutnya Umar membacanya melewati surat As-Sajdah dan beliau berkata wahai manusia ya ayuhan nas inna namurru bis sujudi Faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala isma alaih. Wahai manusia sesungguhnya kita melewati sujud. Barang siapa yang sujud maka benar, dia telah benar. Barang siapa yang tidak sujud maka tidak berdosa atasnya. Dari Ibnu Umar pula dikatakan, Inna Allah lam yafrid sujud illa an nasha. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali apa yang kita kehendaki. Maksudnya sujud tilawah. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat Al-Imam Abu Hanifah bahwa sujud tilawah itu wajib. Dalil yang digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Kenapa? Ya ayat 21 perhatikan wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun apabila dibacakan pada mereka Al-Qur'an mereka tidak sujud fama lahum la yu'minun kenapa mereka tidak beriman kemudian dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Hanifah ini dibantah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau katakan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamal Til Quran wa amma al-jawabu anil ayati allati ihtajja biha Abu Hanifah rahimahullah fadhahirun لأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون Jawaban untuk ayat yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Abu Hanifah maka jelas sekali. Karena maksud dari ayat tersebut adalah celaan terhadap mereka atas tarkis sujud karena mereka meninggalkan sujud takziban takziban dasar dengan pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an sebagaimana firman Allah taala setelah ayat ini balil ladzina kafaru yukadzibun balil ladzina kafaru yukadzibun orang-orang kafir tersebut adalah mereka yukadzibun mendustakan Al-Qur'an jadi kesimpulannya yang rajih dari pendapat ini bahwa membaca sujud atau sujud tilawah hukumnya mustahab, bukan wajib sebagaimana pendapat jumhur ulama. Para pendengar Allah menjelaskan <clears throat> bagaimana orang yang mendengar orang kori yang membaca Al-Qur'an, membaca ayat sajadah? Perlu diperhatikan. Orang yang mendengar seorang kori membaca ayat sajadah disunahkan untuk tidak sujud sampai qari itu sujud duluan. Karena si qari ini kedudukannya seperti imam dalam sujud. Dalam sujud. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar riwayat Al-Imam Al-Bukhari كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kepada kita surat yang ada di dalamnya ayat sajadah, kemudian beliau sujud dan kami pun sujud, sehingga tidak e, salah satu di antara kita tidak mendapatkan tempat untuk jabhat e, jabhati jidatnya, ya, tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Tamim ibni Hadlam Tamim ibni Hadlam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tamim bin Hadlam ini adalah kulam seorang anak anak-anak ya kemudian fakor alaihi sajadatan <clears throat> anak ini membaca sajadah ayat yang ada sajadahnya. kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Usjud fa innaka imamuna fiha." Sujudlah karena kamu imam kami dalam sajadah ini. Tetapi kata Al-Imam Nawawi perlu diperhatikan apabila orang yang mendengarkan qari sujud bersama imam, jadi imam dulu kemudian si, eh, yang mendengarkannya sujud, tatkala bangkit dari sujudnya tidak mesti nunggu imam, boleh bangkit duluan boleh bangkit duluan. Beliau katakan, "Idza sajada al-mustami'u ma'al qari la yartabitu bihi wa lahu ar-raf'u min as-sujudi qablahu." Apabila orang mendengarkan qari membaca ayat sajdah eh, uh, si qari membaca ayat sajdah eh, uh, apabila si si si pendengar sujud bersama qari maka boleh baginya bangkit duluan dari sujud sebelum sebelum si qari sebelum si qari wallahu alam biswab. Inilah para pendengar yang Allah muliakan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang membacakan atau menyampaikannya dan umumnya bagi para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita amalkan dan kita lakukan pada malam ini merupakan salah satu amal ibadah yang kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan pahalanya yang besar di sisinya nanti. Baik, kita buka tanya jawab dan eh, kalau ada di antara para pendengar ingin membaca apa yang dia ingin bacakan, maka boleh. Silakan. Nah. Ya demikianlah pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Kurnaidi Al-Hafizullah taala mengenai adab-adab dalam membaca Al-Qur'an dan kita sudah mendapatkan 6 poin. Namun sebelum kita lanjutkan untuk e, bersoal jawab, e, kita rehat dulu untuk Al-Ustaz beristirahat, jangan kemana-mana. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا حياتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Ya pendengar raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Kurnedi Asyah taala. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kita semua dan tiba saatnya kita untuk uh, sesi bersoal jawab. Silakan antum bisa bertanya langsung kepada Ustaz atau bertanya melalui pesan singkat untuk e, langsung silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 Kami ulangi 0218236543 dan pesan, dan pesan singkat di nomor 0819896543. Kami mohon untuk pesan singkat disertakan nama dan tempat asal Anda uh, tinggal dan kita angkat pertama dari penelpon sudah ada Bapak Alidar yang berada di Cinere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Alidar langsung kepada Ustaz. Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Uh, saya mau nanya Pak, itu ya. uh, di, ada tulisan di Al-Qur'an di bai'ah atau prasetya itu maksudnya apa Pak yang di dalam rahim apa gitu Pak? Tolong diceritain Pak di surat apa ayat berapa uh, gitu Pak? Untuk masalah apa Pak? Bayat atau gimana? Uh, eh, bayah atau prasetya gitu. Bayat. Bayah apa bayat gitu? Anda nggak paham. Uh, kami juga kurang paham Pak pertanyaan iya. Bapak mungkin uh, ada yang lebih jelas untuk karena lebih jelas itu yang janji uh, uh, uh, itu Pak yang isinya bunyinya uh, sami'na wa gitu. Sami'na wa Hmm. Iya maksud eh, maksud Bapak Uh, ah, apa di surat apa gitu maksudnya apa <clears throat> gitu? Ah. Oh soal Baqarah. Iya. Mungkin uh, maksud Bapak pertanyaannya uh, masalah berhubungan dengan bayat gitu Pak. Iya, maksudnya apa gitu. Iya sebentar ya Pak ya. Iya, ya. terima kasih. Cukup aja Pak ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk uh, ini di kan beliau bertanya tentang tafsir nanti pada pelajaran tafsir saja. Iya, baik. Untuk mohon maaf kepada Bapak Alidar yang berada di Cinere untuk pertanyaan Bapak kami pending terlebih dahulu dan kita angkat untuk penelpon yang lainnya di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dan, iya. dan dari mana? Dengan Ibu Risma. Ibu Risma di mana? Di Cimanggis di Cimanggis. Ya silahkan langsung pada Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Ustaz, ini uh, saya punya bacaan yang agak sulit itu suatu sesuar. Ya. Uh, cara membaca seperti Ayin, Sin, dan Kof itu dibaca izhar atau pakai tajwid ikhfa? Ayin, Sin, Sin dan Kof. itu cara bacanya. Yang kedua, hmm. Uh, ya. ya. Iya. Silakan, Bu. Yang keduanya uh, kadang uh, saya dengar tuh di Al-Qur'an pembacaan muroral uh, cara membaca isfa itu kayaknya kedengeran eh, cara membaca eh, iklab itu kayaknya nggak langsung uh, langsung kayaknya ada suara-suara isfa gitu Ustaz. Gimana cara bacanya sebenarnya? Hmm. nah, cuma itu ya? Iya. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Baik untuk pertanyaan ibu tentang ain, sin dan qaf. Kalau ain, kalau ain itu dibaca izhar. Karena ain salah satu daripada huruf-huruf izhar. Ya, ain salah satu daripada huruf izhar. Huruf izhar ada enam. Ya, eh, di antaranya adalah ain. Jadi dibaca idhar. seperti dalam Al-Qur'an an amta <clears throat> an amta صراط الذين أنعمت أنعمت lihat صراط الذين أنعمت أنعمت nun sukun bertemu dengan ain dibaca izhar dan tidak ikhfa tidak ada gunahnya di situ ya adapun sin dan qaf ini salah satu dari eh, dua huruf di antara huruf-huruf ikhfa ya huruf ikhfa ada, ada 15 terkumpul dalam <clears throat> bait sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima ya ini adalah huruf-huruf ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15 tersebut dibaca dengan ikhfa ya contohnya min syarri min شر waswasil khannas ya toh dan di Al-Qur'an itu paling banyak di Al-Qur'an paling banyak <clears throat> contohnya misalkan ayat 20 285 surat Al-Baqarah ya آمن الرسول بما أنزل أنزل lihat nun sukun bertemu dengan zai ini dibaca ikhfa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون lihat kalimat unzila ya <clears throat> sin dibaca ikhfa dan qaf dibaca ikhfa pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua iklab itu adalah merubah nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan ba dengan huruf mim dengan bacaan suara mim ya contohnya mim ba'd nun sukun bertemu dengan ba mim ba'd dan dibacanya mendengung dibacanya guna dibacanya guna <clears throat> dan perlu diketahui bahwa uh, idgham, ikhfa dan iklab itu memiliki gunahnya. Jadi ada gunahnya. Ya, ada gunah. Dan ada perbedaan antara membaca iklab sama ikhfa, tetapi yang sama dalam sifat gunahnya. Ini yang perlu Ibu ketahui. Dan untuk maaf untuk pertanyaan yang pertama Bapak tadi saya sampaikan bahwa uh, tadi adalah uh, yang bertanya tentang sami'na wa ta'na itu ada dalam surat Al-Baqarah seperti yang saya katakan tadi ayat 280 285 ya. <clears throat> Yaitu kami dengar dan kami taat. Dan tentunya uh, ini pelajaran tafsir dan uh, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang uh, memegang tafsir di Radio Roja ini. Iya. Nah, Uh, mungkin ada tambahan Ustaz untuk pertanyaan tadi uh, yeah. dari Ibu Rima, uh, Risma tadi ah? mengenai uh, maksudnya mungkin ain sin kof itu seperti awal surat di uh, surat Al-Syura gitu. Ain, Sin, Qaf itu dibacanya izhar atau dengan ikhfa gitu. Oh, di, diikhfakan. Diikhfakan iya. ain yeah. gitu ya. Iya, yeah. diikhfakan. Ya, tapi, uh, eh, silahkan kepada para pendengar yang lainnya yang ingin bertanya, antum bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Ada sudah ada Abu Sarah yang berada di Klender. Iya, silahkan Abu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, yeah. Nah, mau bertanya, nah, seandainya kalau kita sedang duduk membaca Al-Quran, kemudian nah, kita melalui surat nah, ayat-ayat sejadah, apakah, apakah kita harus berdiri dulu untuk nah, untuk surut, ah, sujud nah, atau sujud bagaimana tilawat. caranya? Iya, atau, Su ya, sujud tilawat. Atau setelah itu nah, kita itu apa apakah harus mengatakan nah. takbir iya. atau seperti bagaimana? Kasihatnya iya. yang ditanyakan. Iya, iya. bagus sekali nah. pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Kalau Bapak lagi baca Quran dalam keadaan duduk atau berbaring, maka langsung saja sujud. Langsung sujud, tidak ada salam, ya, sujud. Tidak usah berdiri lagi. Tidak usah berdiri dulu kemudian sujud. Langsung saja Qurannya taruh kemudian sujud. Sujud tilawah dan bacaannya tadi sajada wajhi lillazi khalaqahu wasaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wallahu a'lam Ya demikian untuk Abu Sarah yang berada di Kalender dan selanjutnya kita beralih ya pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yang sudah cukup mm, banyak sekali ini Mas Tad ya hmm. yang mungkin tidak akan terangkat semuanya yang pertama dari Wida di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ustaz, uh, bolehkah membaca doa-doa di dalam Al-Qur'an pada saat sujud? Uh, kalau dibolehkan, apakah dilafazkan atau di dalam hati saja? Jazakallahu khair. Ya. Membaca doa <clears throat> tatkala sujud secara umum itu boleh dilafazkan. Ya dan Allah alam bisawab eh, berbeda antara berdoa dengan membaca Al-Qur'an ya. Dan Anda lebih lebih memilih bolehnya kita berdoa dengan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an karena berbeda dengan apa bacaan Al-Qur'an ya. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Qur'an, tapi tatkala berdoa itu boleh. Allah alam bisawab. Nah. eh baik selanjutnya masih di pesan singkat. Uh, Ustadz jika e, menyanyi diharamkan sedangkan mengaji diperintahkan. Rendah. Ada sesurem, sesurem, sesudes, sesudes, ya. Serosit, serosit, tiruan gitu kan. Tapi mesti perhatikan para pendengar Allah menyayangkan ya. Jangan sampai meniru dari kalau misalkan ayat anu kencang atau melengking, ayat selanjutnya rendah. Kalimat ini persis sama dengan syekh dan kori e, eh, fulan kori tertentu maka ini tidak boleh tapi kalau bagaimana dengan ta'asur artinya terpengaruh <clears throat> terpengaruh lain lagi kalau terpengaruh kita punya guru misalkan duduk ngaji di depan guru kita kemudian ngajinya guru kita eh, kadang-kadang terpengaruh ya kita terpengaruh oleh ngajinya guru kita tata cara mengaji dan seterusnya dengan tanpa sengaja untuk meniru-niru taklid maka ini tidak masalah ini yang dibolehkan ya. Wallahu alam bisawab. Ya demikian untuk pertanyaan yang berasal dari pesan singkat dan selanjutnya kita beralih kembali di pertanyaan yang melalui e, telepon di 0218236543 sudah ada Bapak Edi yang berada di Cimanggis. Silahkan Bapak Edi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iya. eh, ini apabila kita jadi imam terus bisa membaca surat Al-Alaq kan itu di ayat terakhir ada di tilawah Ustaz ya? Uh, iya. Maksudnya mau saya tanyakan kalau kita baca itu kan itu terakhir itu kan uh, berapa huruf lagi kan habis apakah kita dikenakan apa enggak tuh di dalam membaca Al-Alaq? Iya, iya, iya, iya. Cukup Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap disunahkan. Selama itu ada ayat-ayat sajadah, maka disunahkan walaupun itu di tengah atau di, di akhir, ya. Tetap disunahkan sujud tilawah. Allah alam ya, Berarti sujud, kemudian bangun, kemudian ya. ruku gitu saja. Ya? Ya. Iya. Ya. Dan silakan kepada para pendengar yang lainnya setelah Bapak Edi untuk e, bertanya langsung kepada Ustadz di 0218236543 perihal pembahasan mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus. Silahkan pada para pendengar yang ingin e, mencoba untuk bertanya melalui lain telepon di 021 823 6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak dan dari mana? Halo? Pak Wawan di Bekasi. Eh, mohon maaf Pak, suaranya agak diperbesar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau menanyakan masalah uh, eh, lafat dari Rasulullah yang ada tujuh itu ya Ustaz? Ya? Huh? Eh, kiroah. Kiroahnya. Ah. Terus yang kedua tentang dia Al-Quran itu ada huruf kecil yang bentuknya miring itu. Misalnya majeriha di dilafatkan menjadi majeriha itu mohon penjelasannya Ustaz ya yeah. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Untuk yang pertama adalah tentang masalah kiro asab kiro asabah kiro asabah ini beda dengan uh, huruf sab huruf uh, Quran unzila ala sab'ati ahruf Quran diturunkan di atas tujuh huruf itu tidak sama dengan atau tidak bisa diartikan dengan kiroah sabah ya berbeda dan kiroah sabah ini adalah mengacu pada para imam kiroah yang tentunya mereka memiliki e, sanad langsung dan langsung mengambil dari para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki dasar tentunya. Dan tentang qiraah sabah ini kita tidak bahas di pertemuan kali ini, barangkali suatu saat kan gitu. Uh, jadi perlu diketahui yang saya pahami dari pertanyaan tadi itu hampir menyamakan dengan Quran diturunkan di atas tujuh huruf ya perlu diketahui bahwa Quran diturunkan di atas tujuh huruf itu beda dengan Quran dan dengan Qur'an sab'ah. Kalau qiraah sab'ah ini adalah uh, qiraahnya para ulama nah itu seperti <clears throat> kita misalkan baca Maliki Yaumiddin apakah dibaca panjang atau pendek? Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Nah, Allah alam Untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah apa? <clears throat> tentang masalah Eh, majreha ya tentang masalah majreha itu namanya imalah itu namanya imalah yang ada dalam surat Hud ayat ke 41 dalam surat Hud ayat ke 41 <clears throat> itu namanya imalah dan kiroah hafaz dari Asim itu baca imalah ada di sini di majur dari Majreha surat Hud ayat 40 satu dan saya pernah bahas dalam beberapa uh, pertemuan atau setahun yang lalu barangkali ya dalam ayat-ayat yang waribah ayat-ayat yang aneh diantaranya baca imalah ini dalam surat Hud ayat 41 perhatikan وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم lihat kalimat majroha dibaca majreha majreha وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم majreha itu namanya imalah wallahu alam nah ya demikian untuk Bapak Wawan yang berada di Bekasi dan selanjutnya masih di 0218236543 sudah ada Ukti Zahra yang berada di Jakarta. Silakan Ukti Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi mau tanya, kalau sujud tilawah kan baca doanya seperti tadi. Hmm. Kalau belum hafal, terus bacanya seperti sujud uh, uh, uh, seperti sujud sholat wajib umat suasana itu gimana ya Iya, iya. Terus yang kedua boleh nanya eh, lagi nggak? Kenapa Pak? Eh, kenapa? Boleh nanya lagi iya. nggak iya. yang kedua? Ah, uh, ibu kan belum bisa baca Al-Quran. Nah gitu kemarin dibeliin Al-Quran yang ada terjemahan gitu bahasa Indonesia-nya itu iya. umumnya gimana? Bahasa maksudnya terjemahannya itu? Uh, terjemahan dan ada bahasa Indonesia-nya. Ada Latinnya bahasa Indonesia. Ada Latinnya iya. iya. Afwan. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, itu jangan baca Latinnya, kan tidak tidak sama antara uh, bahasa Qurannya dengan bahasa Latin yang ada sekarang ini. Kemudian juga orang berbeda-beda dalam menulis bahasa Latinnya ini. Oleh karena itu ini kewajiban dari anti untuk mengajarkan ibu anti untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Berikanlah waktu untuk ibu anti misalkan sehari setengah jam misalkan dari badan maghrib sampai isya itu cukup untuk latihan cara membaca Al-Qur'an yang benar. Ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk ibu anti untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar walaupun terbata-bata. E, yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi, wallahu alam bisawab, ya. Ana belum tahu tidak mempunyai ilmu tentang masalah ini, tapi e, ahsannya anti baca sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bisa, bisa ditulis ya sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Iya, Sudah? Uh, satu lagi. Iya. Apa? Kita angkat satu pertanyaan terakhir ya yang masuk melalui pesan singkat. Yaitu dari Umu Nisrina yang berada di Jakarta dan pertanyaan yang lainnya yang senada Ustadz, bagaimana kalau kita sedang murojaah sendiri untuk eh, hafalan Al-Quran secara berulang-ulang, kemudian menemukan ayat sajadah dan dibaca berulang-ulang e, juga. Hmm. Apakah disunahkan setiap pelanggan itu membaca e, apa e, untuk melakukan sujud tilawah? Dan yang kedua ini, apakah diwajibkan e, disunahkan juga sujud ketika kita mendengar di radio atau kaset ketika kori di kaset tersebut membaca ayat sajadah. Nah, <clears throat> saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kalau kita mendengar uh, orang membaca Al-Quran, kemudian kita tidak ada keinginan untuk memperdengarkannya dengan dengan sungguh-sungguh, maka tidak disunahkan kita untuk sujud saj ayat sajadah. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Sa'id Ibn Musayyab, hadis Utsman ya, bahwasanya Utsman Ibnu Affan pernah melewati seorang yang eh, sedang kos artinya orang yang uh, suka cerita kemudian dia membaca ayat sajidah waktu sedang cerita di depan umum agar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sujud bersama beliau eh, sujud bersama dia Utsman berkata radhiyallahu anhu innamas sujudu ala man istama'a ya summa mada wa lam yasjud. Kata Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya sujud itu bagi orang yang istima. Orang yang istima ini orang yang memang sengaja untuk mendengarkan. Tapi kalau lewat tidak ingin mendengarkan, maka tidak disunahkan untuk sujud. Ya, oleh karena itu tatkala kita misalkan mendengar tatkala kita naik motor, ya, kemudian di, di sebuah masjid ada kori kaset membaca Al-Quran. Kemudian berhenti motornya kemudian sujud, ini nggak nyunah, ya, tidak tidak benar. Ya. Sujud itu bagi orang yang istama'a, orang yang betul-betul mau mendengarkan Al-Quran. Ya. Dan hadisnya ini bisa dilihat dalam Musnad Abdul Razak nomor ke 5906 Uh, apa beda orang yang mustami dengan sami Al-Karmani rahimahullah dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari beliau menjelaskan perbedaan antara keduanya antara mustami' dengan sami' kalau mustami' adalah man kana qasidan qasidan lis-sama'i musriyan ilaihi mustami' adalah orang yang betul-betul dia ingin mendengarkan Al-Qur'an musriyan ilaihi dengan sangat cermat Adapun orang yang yang sami' adalah orang yang menutufiqa sima'uhu min ghairi qasdin lahu. Orang yang kebetulan mendengar dengan tanpa ada maksud. Orang yang kebetulan mendengar dengan tanpa ada maksud tidak disunahkan untuk sujud tilawah di situ. Ini yang mesti kita perhatikan. Yang mesti kita perhatikan. Kemudian dari ada dari Abi Abdurrahman As-Sulami Abdul Rahman As-Sulami dalam sebuah riwayat Musanaf Abdul Razak juga <clears throat> dia berkata Salman radhiyallahu anhu pernah melewati satu kaum yang sedang duduk dan mereka membaca ayat sajdah kemudian mereka sujud kemudian dikatakan kepada Salman radhiyallahu anhu fakilalahu artinya kenapa anda sujud kan gitu Kemudian dia berkata, "Laisa lihadza godauna." Kita pergi bukan untuk ini. Kita pergi bukan untuk ini. Ai ma godauna li ajli sama. Ya. Kita pergi bukan untuk ini. Ya, dia ingin menjelaskan tentang kenapa tidak sujud karena kita tidak maksud sujud dengan e, eh, eh, istima artinya betul-betul maksudnya e, mendengarkan Al-Qur'an ayat sajadah ini. Jadi kalau kita mendengar di kaset dan tidak uh, hanya tidak maksud mendengarnya maka tidak sujud. Tapi kalau maksudnya itu mendengar betul-betul perhatikan maka adalah kita uh, sujud. Ya. Tapi kalau di kaset ini kita tidak tahu apakah yang bacanya sujud atau tidak. Sedang kita tahu dalam uh, pembahasan anak tadi bahwa sujud ini orang yang bacanya sujud dulu baru kita sujud ya baru kita sujud Allahu alam bisa tuh pertanyaan-pertanyaan saya lupa yang, pertama tadi mengenai sedang meroja sedang meroja ya. oh, ya. Allahu alam bisawab ya Allahu alam bisawab eh, tapi hukumnya sunnah yang sujud sekali tidak apa-apa tapi ya. kalau berulang-ulang Allahu alam bisawab ada tahu Nah. Ya demikian untuk Umu Nisrina yang berada di Jakarta dan pertanyaan yang lainnya yang senada dan sebelum kita tutup mungkin antum ada satu kesimpulan yang di, perlu disampaikan.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 Satu kajian langsung yang dapat kami ketengahkan ke ruang dengar Anda semua dari studio Radio Roja bersama narasumber kita yaitu Al Ustaz Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quranul Karim.